ini benar-benar berangkat dari Mojokerto? Oke. Mojokertanya mana? E, kota dekat alun-alun. Berangkat berapa orang dari Mojokerto? Satu. Saya sendiri. Loh. Bu Eni naik apa? Sepeda. Motor. Motor iya. Tak kira sepeda ontel. Loh, itu tadi kayak ada anak kecil bukan anaknya. Loh, kenapa Bu Eni kok sendirian ke sini kenapa? Karena ngajak teman-teman nggak ada yang mau. Terus aku Ini pertama kali atau berapa kali? Pertama kali. Yang lain tolong diam, Mas. Ini pertama kali apa? Pertama kali. Kenapa kok pengen ke sini? Uh, eh, pingin ketemu Gus Idang. <laughs> Alasannya nyapa? Tahu roh kula ning ndi? Iya. Ceramahnya itu enak Terus Beh, kopi aku rasa dengi kok. Gampang dimengerti. Iyo, Iya, ngumpul nabrak gal palung. Terus, terus? Sudah. Ya, aja. Terus panggilan panggilan jiwa, Gus. Wah, kaya ngono lho ya. Panggilan jiwa. Beh, jenengan apa ya krana kuwi mang asmara hancur selat meluncur ngono? Enggak. Sebelas dua belas. Lah kok iso? Lah kok iso ngono maksudnya piye? Bu Eni. Ya, sama. Sama. Sama piye? Sama ditinggalnya. Oh. Ora apa tenang. Iki ora ditinggal iki ora. Iki enggak iki, iki enggak krono ditinggal kasusnya bukan itu, ada yang lain. Sama, Gus. Ada yang lain. Oh, sama. Lu jenengan tapi kayaknya udah punya anak. Udah menikah belum? Belum. Loh. Umur piro? Selak ngabar loh. ST, Gus. ST. Oh, ah, oh. Ah. Setengah tua. Wow, tapi tak dungakne mulai kok kene ndang Pak. Amin ya. Pajeng. Amin. Cita-citane pengen bojo sing piye? Wah, kaya aku rungokno mah kaya ngono mah. Sing dulu aku ya akeh. jen bejo-bejone ning nilai oleh aku ya. TOP. T W O W T O P. Apa wi? Top wow top banget. Wow wow wow. wow, Oh ya wis. Oke. Okay. Omahe Mojokerto. Niki mengke iya. langsung mulai ana apa turu pondok sih mriki napa? Boleh. Aja ning kono, kono paping kok. Ning pondok. Kula mboten mantun ya, Jadi kayak gini Pak Kajari, saya itu jadi ini perjuangan ingin mengembangkan pondok ini karena tamu saya dari Ponorogo, dari Mojokerto, kemarin dari Papua, asli dari sana. Bahkan kadang dari Magetan rombongan naik bis. Makanya ini saya ingin menghidupkan terutama perekonomian masyarakat. Yang jualan tadi tetangga saya semua. Tetangga saya. Terus di pondok ini besok pagi itu poh menarik itu. Banyak orang kelekaran di sini itu, tidur-tidur. Nanti kalau ketemu saya mendirikan majelis. Majelis apa? Majelis sambat. <laughs> Gus, saya dari Nganjuk, Gus, saya dari Madiun. Oh, Gus, saya rungkat, saya gini. Kasus slot, bangkrut ngoten nah, ya ini orangnya di sini macam-macam ini ya oke Bu Eni tak sangoni ini dari teman saya ini tadi ya teman saya dari Pak Sarmuji ini jenengan omahe Mojokerto nggih numpak motor toh nggih 400.000 cukup alhamdulillah ya Allah oke karo enek iki <laughs> skincare Iki kok skincare dinggo sapa Wow. Lah ampun nek kok nggih raup ning pondok kene mulih teko omah. Loh, iki Eni apa Happy Asmara? Wah. Eh? Waktu Mbak Happy ten Mojokerto. Heeh. Kalau wingi kula nggih ngajeng ki Mbak lho Mbak Happy. Oh. Lagune Mbak Happy ya apa? Apa? Tedik-tedik, nek mboten diawali nggih mboten saged. Yo ya latihan no. <laughs> Iya, ngepen rapal iki. Ya. Kalah karo aku. Aku mang wis rada apal ngomong karepmu piye. Weh, wis sesuk tenan, panggah ngono ning jero kamar bojoku iso sumpek kuwi. Lah aku nek demen lagu ngono kuwi. Bojoku metu jeding ngono ngomong ngono. Tapi yo, tapi aku yo ngoten niku Mbak Happy. Kita itu nyanyi ya nyanyi, hiburan ya hiburan, ngopi ya ngopi, ngaji ya ngaji. Karena apa? Semua manusia itu tidak bisa meninggalkan yang namanya ngaji. Ketika seseorang itu kok meninggalkan yang namanya ngaji, yang namanya dekat dengan orang soleh, fakol buhu maridun, hatinya akan sakit, wa mautuhu lazimun, dan hatinya akan mati. Akhirnya menjadi orang itu tidak peka. Jadi uangnya malah oyeng karepe dewi, nggak duwe ketahanan iman. Tapi kalau seseorang ngaji, insya Allah hatinya selalu bahagia. Ya contoh kayak jenengan-jenengan niku. Niki sewu karo skincare. Jenengan eh, nggih sing krim subuh ae engko. <laughs> Matur suwun nggih, Gus. Nggih, padha <laughs> Eh tak wene Gus lagi, promotor balap. Mas Arif, Jalal masku iki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa ya, Pak Nganu Kapolres enggak apa-apa ya, biar tahu jamaahnya. Ini ibu yang ini tadi nangis waktu saya derekkan Habib Ali tadi ini. Iki omahe lombok jere, lombok ngendi iki? Lombok ijo apa lombok keriting iki? Saya mari niki mengke ngaji buka kitab. Wis kadung munine ngono Iya dong. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bu, perkenalan namanya siapa? Nama saya Johariah. Saya asli dari Lombok. Lomboknya di Desa Langko, RT 3 RW 3, Wah. Kecamatan Lingkar Kok bisa disebutne lengkap kaya kene tukang paket ya. Tenggara Barat. Lah rw ini barang kaya aku JNT ya. Eh? Insya Allah kalau Gus Isdam ke Lombok mampir ke pondok saya. Siap. Uh, jenengan gak ada pondok. Bah, lagi bunyai lagi, Nyai siapa? Yu Juwaria siapa? Juharia. Juwaria. Nggih. Nyai Juharia. Si, jenengan asli dari Lombok. Asli dari Lombok. Oh. Saya oh. sapa dulu orang Lombok ya. Iya iya iya iya. Ya. Halo batur-batur Lombok, aku Lete le Pondok Gus Ikdam Al Mukarram Gus Ikdam le Belitar. Lema piran-piran delite ya ketena de di dujuk Eh. Lombok. Naam, naam, naam. Ya. Ya uti. Ya nafsuti, ya nafsuti. Saya yang paling senang itu solawatannya Gus Ikdam yang begini, tapi saya nggak tahu artinya. Gimana, gimana, gimana coba? Iku saking ulama Angis ditutur alamati bocah Yang jadi jujur Wongi Alamati anak soleh Itu bunyai Tapi nggak tahu artinya Cuma ya. bisa itu doang Oh jadi itu ya nanti setelah jenengan turun saat saya kasih sangu banyak nanti karena dari Lombok. Barakallah. Amin, beh ya Allah. hanya dia beda loh nyai karora Nek eni eh, mang pecicilan modele. <laughs> eh, <laughs> marah nek orkes ning arep dhewe Mbak Happy kemang Eni kemang nih ning arep dhewe. oh, oh, mesti, wah, oh, itu jotosan barang hati-hati loh En yo, Hati-hati Pak Supir. Saya senang Gus. Eh Bu Juaria. Oke. Okay. Jenengan sik sik lan Lombok. Ini berangkat dari Lombok atau dari mana? Sekarang jujur, mukimnya di mana? Sekarang mukimnya di Kediri tapi ada Lombok. Rombongan dari Lombok besok akan datang pengen ke sini. La haula Itu abah yang punya pondok, kakak saya sendiri. Itu juga itu, punya pondok. Itu kakak saya sendiri yang punya pondok Nurul Hikmah di Lombok Beh. sana. Pondok, dia pondok mau ke sini cari pondok untuk putri putra putrinya. Yang tadinya alhamdulillah dulu temannya Gus Ikdam di Lombok. dia jadi di, di Ploso jadi Wah, supirnya Gus Ahmad. Masya Allah. Salam dari saya ya, salam. Sekarang ada di Yaman, sudah dapat salam dari tadi. Saya tiga kali ke sini baru sekarang saya menyawang. Ah, inilah Kapolres. Kula wau ngoten ngeten Mas Yani ceritane. Niki wau kula ini Habib Ali. Habib Ali kan bawa moge sama teman-temannya toh. Akhirnya nggak bisa keluar. Lah karena Habib Ali ini nggak bisa keluar, saya itu derekne Dugi Mriko. Niki nangis. Gus, Gus jam saya dari Lombok. Baru kali ini saya bisa menyawang. Langsung tak celuk mriki Bu, mriki Bu, kula boleh foto. Liyane ra oleh foto kali kula. Gah, aja aja aja. Karena menyawang lho aku cocok. Saya tadi datang nyampe sini itu azan maghrib. Setelah saya didukkan dari mobil, saya itu lari, lari cari tempat. Ah, ah, ah. Ternyata di sini sudah penuh, tidak bisa. Saya mengengkel untuk masuk, tidak bisa. Tidak bisa. sumber air Sudekat. Eh, Bu Juaria. Nggih. Jadi di Lombok sana sudah banyak yang tahu gusik jam. Alhamdulillah. Yang banyak yang itu live live. Wow, live streaming. Iya. Ya Allah, untuk jamaah yang ada di Lombok semoga sehat panjang umur semuanya. Amin. Diberikan rizki yang barokah. Amin. Umur ya yang barokah. Amin ya Rabbi. Jadi Amin. banyak ya teman-teman merasani Gus jam gitu. Iya, yang dari Yaman juga teman-teman Yang di Yaman itu namanya Isra Maulana. Yang oh. dari Sufi. Kenapa kok enggak Isra Mi'raj aja? <laughs> eh, itu loh Bu Juaria, yang disukai dari Gus Ikdam apa? Jenengan tadi kok sampai nangis kenapa? Coba mumpung ada Pak Kajari dan Pak Kapolres ini Pak Jenderal biar dengar. Saya menyawang ulama di dunia ini. Saya nerdek, saya nangis. Apalagi nanti ketemu Rasulullah di surganya Allah. Amin ya Allah. Kita melihat para ulama secara langsung di atas dunia seperti ini kita sudah subhanallah Masya ya Allah. Tidak bisa. Ngoten. Sing didemeni kang jam Ikdam napa loh. Itu saya mesti simbol ngomongnya itu Uangnya teko bilangnya. Wah, wow. jadi yang disukai sama Gus Ikdam uangnya teko. Iya. Selain itu saya mau tanya, garangan itu apa? Ah. garangan up up up up eh garangan itu kalau ingin tahu ya ini anak-anak ini sing garangan jajal ngacung oleh lah niki garangan Nah, semuanya kalau kita kumpul di sini katanya raudhah Taman surga, ya. Surganya Allah. Taman surga. Tapi kok ada garangan? Iya, <laughs> karena ini sebelum ikut Gus jam, ya, anak-anak ini begal hati para wanita. Astagfirullahaladzim. Ah, gila astagfirullahaladzim, oh, kapok rawe. Ah, kilo ya toh. Jadi anak-anak ini sebelum ketemu Gus jam itu begal hatinya wanita terus ditinggalkan. Akhirnya kayak Mbak Happy. Nah. Jangan dibalikkan ya. gila loh, jangan dibalikkan. Ya udah. Jangan diulangi maksud saya. Ya. Ya, saya saya mau doa untuk Mbak Happy. Ya apa? Alah kok tidak izin dah ngopo ganti tanggepi kok biar kok piye? no. Mabruk anta mabruk alaika ya mabruk mabruk أنت مبروك عليك يا مبروك Nggih. مبروك أنت مبروك علي رحمة Terima kasih Nggih, sama-sama. Terima kasih Bu Juariah nggih. Ya Allah. Jadi ngaji di sini sudah berapa kali? Tiga kali baru bisa menyawang sekarang. Oke, semoga bisa menyawang. Sudah senang, sudah marem? Sangat marem. Sangat marem. Semoga barokah ilmu yang disebarkan Amin. malam ini manfaat untuk umat Amin. Khususnya para jamaah yang ada di Subul Taubah malam hari. Amin ya robbal alamin. Siji, loro, telu, papat, limo, lima ratus. Sekek dua. Apa li? <laughs> ya itu tadi. Artinya apa? Sekek dua, telu, empat, lima. Lima, enam, pitek. Kudung. Ini saya kasih kudung ini, kudungnya dua. Dua, dua tas. Barakallah. Amin. Ini kudungnya buat siapa nanti? Untuk anak saya ikut dia ngepelnya sama bandul. Oh. Terus Wo ngefans sama Badul. Iya. Ya, Badul memang tulul. Ini wes. Oke, okay, ngefans Badul. Terima kasih. Iki weh no. Barokah. Sekian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok sik tak golekane neh sitok engkas e. Jo suwi-suwi. Sing budal mang lho. Pak Samarinda iki sampean budal kapan? Nganter anaknya mondok. Heeh. Ya wis Samarinda, Samarinda kayak kayak ono mic. Aduh aduh ngeten iki Pak Sarmuji, saestu. Ini kadang tidurnya di tetangga, kalau pondok nggak muat gitu. Jauh-jauh Pak Jendra, Jauh-jauh. Ya. Mm -mm. Yo salam. Cepet aja Mas, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Korul Amin dari Samarinda. Ah. Terus kok bisa nyampe sini piye? Cerita ayo cepet. Eh, uh, yang pertama yang jelas pengen ngaji Gus, pengen nonton ilmu. Yang kedua itu ingin ambil barokah dari Gus Iqdam dan guru-gurunya Gus Iqdam sekaligus sama para kiai yang ada di sini Gus. Amin. Uh, yang ketiga, yang ketiga itu setengahnya saya itu agak sangkal, rodok gak percaya Gus sakjane. Kale? Kale nopo bener Gus Iqdam itu jamaahnya sampai 50 ribu. Ah, Jadi saya tuh pengen nyata nih, bener pora toh. Wonge cilik ngono kok ya jamaah ah. sampai lima puluh ribu gitu loh. Pakne kok ra kopen ngono ya. Lah nggih. Kauru ah, metitil. Lah niki sing arep ngopeni bodho teko iki wonge. Nah, wonge teko. Nggih. Wongnya teko. Oke, terus tapi setelah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak ragu lagi bahwa memang benar jamaahnya Gus Idam membludak. Saya tadi dari depan sana Gus mau masuk ke sini susah. Sebetulnya saya tadi bawa teman satu. Teman saya wes gak tahan anu mau usel-uselan ke depan. Saya bilang gini, wes awak nek gak gelem anu usel-uselan di depan, tunggu di warung gak apa-apa anu. Aku pengen ku ketemu Gus Idam. Makanya aku kudu maju dengan anu ning anu. Alhamdulillah. Yeah. Terus gimana komentarnya? Biasanya berarti wis tahun delok neng streaming. Uh, selama ini saya lihat di anu Gus di YouTube sama di TikTok hmm. sama di Snack. Kok viral terus bolak-balik yang lewat di anu di depan itu Gus Idam, bolak-balik Gus Idam. Dan jani ya, jane kaya apa ta wong anu? Kok Ternyata. Ternyata dungding tenan Gus Jano. Ah, yen dungane kula sehat nggih. Nggih, amin Gus, sami-sami Gus. Kula nggih nyuwun dungane mugi-mugi sehat. Sekeluarga juga mugi-mugi dungane kula garwa kula sehat. Nggih, sami-sami. Sing paling penting yen dungane bunyai. Jimat kula niku bunyai. Nggih, nggih. Bunyai mugi bunyai sehat. Nggih. Eh, tak eman-eman tenan. Nggih. Yes, amin. Alhamdulillah. Ya, ya Allah. ya alhamdulillah Gus. Pun, Samarinda mulai kapan jenengan? Insya Allah hari Jumat Gus. Engkau bengi ya loh. Eh, malam ini mau ke Jombang dulu Gus langsung Gus anu. Ya wis sewu. Nggih, matur nuwun Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah Gus, eh, matur sarung. Matur nuwun sanget Gus. Tambah sarung. Alhamdulillah nggih, matur suwun Gus, matur suwun. Enak. Iki sarungan nek arep turu. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah Robil Alamin. Gih, doakan ini tadi sodakuan dari teman-teman saya ini. Pasar Pak dan teman-teman yang lain. Gih, doakan Toni langkung kata, lan barokah. Amin. Pun ngoten peh selak wengi urung ngaji belas. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing asli OTW ngono lho gak enek. Waduh. Boyolali. lali. Banyuwangi. Di Banyuwangi. Banyuwangi. Berangkat dari Banyuwangi. Kapan? Kemarin acara apa? masuk Pasuruan ya nek. Madura. Banyuwangi berangkat asli. Ya wis, Weno wehno cepet. Pati Ya yes, iki lho, sing OTW langsung ini yo gek ndang ngaji, lak mumet tau. Sak seneni. Darjo udah sering kok, Mas. Nanti ya. Iki ya wis ngadeg ning kono, mikir ndi? Ayo wis kamu dulu. Salam cepat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya mana kamu? Banyuwangi, Gus. Mm -mm. Banyuwanginya mana? Sempu. Sempu. Berapa orang dari Banyuwangi? Delapan orang. Berangkatnya kapan? Berangkat kemarin. Naik apa? Sepeda, sepeda motor. Sepeda motor wong wolu. Nggih. Terus mambengi turuning di? Di saudaranya di Kediri. Di Kediri. Iya. Terus habis ini nanti pulang ke Kediri lagi. Langsung pulang ke Banyuwangi, Gus. turun pondok saya loh. Nguras-nguras kobokan sih Ora ora. Guyon. Guyon iya, guyon ora. Ganti dikuras cacah. Tak kurase ora apa Eh, apa jenenge? Nyapa kok pengen rene aja aja ke Banyuwangi? Healing, Gus. Ah, gila. Salah satu healing terbaik adalah ngaji bareng Gus Iqbal. Oke. Okay. Nyapa kok pengen rene piye sak healing kok penasaran pertama kali kamu? Nggih, baru pertama kali. Siapa namanya kamu? Ilham. Ilham. Oh, Jibar berarti. Oh. Ilham. Eh, ilham. Kok pengen rene nyapa? Uh, salah satunya niku healing, Gus. Mek healing ngono tok. Nggih. Daripada dolan maksiat. Nggih. Arep gendaan yo ora duwe. Ah. Ah pantungan dimohon Gus, mbok menawi wonten sing minat kali. Wah, wow. Eh, rencang-rencang Gus. Lah, lah kowe ketoke nek sing minat ora? Monggo spill mawon. Ketoke tapi nek tapi nek ketoke nek karo kowe beda keyakinan. Kowe yakin gelem kono yakin ora. Lah. Ngomong. ngomong ya, wes 400.000. Matur suwun Gus. King sarung. Nggih. Wah, akeh tenan. Wong ngaji jan alhamdulillah. Duit mbleduk tenan iki lho gitu buka kitab tok ngono wis urung lekas lho iki ngajine dhuwit wis teko dhewe dhuwit teko dhewe kowe ngaji bendina ngono tenan dhuwit ngebleki raimu kok tenanan kowe tayan wegah kowe kon ngaji eh eh iki lho sapa mang kowe mang ngendi wah iki panggah Banyuwangi kene kene wes wes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wes kowe langsung tak sangone ya, padha Banyuwangi ne kamu berangkat kapan kamu Oh wingi dalu. Terus tidur di mana kamu? Oh, ya Allah tidur di mergi. Yang ngawi-ngawi, yang sanding son. Eh, Pak, mikir nih gue jangan baik nih, malah salaman. Mikir nih lho. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebang, tebangakan nama kula Heri Gus. Gye. Dari Ngawi Padas Jawa Timur. Nggih. Terus kula mriki rombongan kali tiang kali dosa. Tiang kali dosa ya alhamdulillah niki krana bulinut gadah nadar terus nak enten rezeki. ajeng ngajak lari-lari sowan mriki. Ngeten. Oh. Akhirnya sowan mriki. Napa kok pengen sowan mriki, Mas? Nggih, remen mawon, Gus. Ningali teng TikTok, TikTok, YouTube, YouTube ngeten niku ketinggalan kok napa niku ceramah niku kulo mudah diresapi ngeten. mudah diresapi. Nggih, kalih kaping pun kulo badhe nyuwun donga sampean. mungkin mungkin kulo anggene mendoakan anak tahun niki sakit sakit lolos, Gus. Amin. Lan yoga kula saged krasan termika. Mondok ning ndi Teng Ponorogo. Hmm, Teng iya. Hudatul Muna Ponorogo. Nggih. Jenes. Nggih. Kalih ka, kaping tiganipun kula nyuwun dongane sampean niki garwa kula nembe ngandhut wijine pangeran. Mugi-mugi disukani yoga engkang jaler, engkang bagus. Dadoso anak engkang soleh. Amin amin amin. Amin. Nggih. Jadi pertama kali ini Pak. Nggih, pertama kali niki wau berangkat jam 7 terus mampir teng Lerboyo riyen. Soale kan kali Mbah Yayi, Mbah Yayine yogane mondok teng Lerboyo. Mampir teng Niki mungkin langsung wangsul. Kantun Mbah Yayine ini mengke Gus. Hmm. Kantun pripun Mbah Yayi nak Mbah Yayi langsung nggih semonggo ngaten mawon. akan bekti nderek kiai. Kiai ora mulih Ora. Kiai mulai mulai. Nah, iki lho. Nek kowe ora, aku ngalor gue ngidul. Ngentai ya. Iya ta. Ji loro, telu, papat, lima. Niki nganu, sing 300 nggih tuku bensin mobil e. Nggih, sing 200 jenengan pek. Nggih, nggih, nggih. Pun ngoten mawon. Matur suwun, Gus. Nggih, pun wis selak wengi nyanyi neh. Iya. <laughs> Jemput angkatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bud, budi, Sini kau pengen. Eh, nih, mikir dong di estafet. Mikir, eh, si kau nih. Beri gila, beri gila, Mas, Mas. Gundul, mikir kan lho, Dan. Ah. tilung nih, Gus. Nah, pun tilung nih lah, pun. Akeh men to, Imam. Engko ngajini malah rodok cepet ra apa Nek ya. Nek masak mesakne aku. Wis to, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ilham Gus. Ilham. Podo duo Jiber Ilham ciber. Eh, omahe sampean ngendi, Banyuwangi, Gus. Banyuwangi wong piro kok Banyuwangi? Kali numpak mobil. Wah, gaul iki kan. Cah nom numpak mobil. Lanang kabeh gak tapi? Nggih. Oh, terus. Umurmu sik pira? Nembe masukan kelas tunggal MA saniki. Umure? Wah, umure dhewe lali. Sae, sae, sae. Menolak tua. 14 wis. Wah, 14. Jadi cek lucu-lucune wis. Eh? Weh, ra wedi nek kasat lantas ketilang weh. Kok <laughs> oh, iso numpak mobil. Mangkatmu kapan? Dewi dalu. Dewi dalu terus teko kene? Injing wau. Terus turun ning ndi? Teng masjid. Yo, <laughs> Mari iki ning ndi? Langsung langsung. Mari iki langsung mulai. Nggih. Tujuannya berarti kini tok, jauh-jauh dari Banyuwangi. Kenapa kok memiliki tujuan ke sini? ngeten Gus napa ke tahun 2021 niku pengen panggil Gus Ikdam dereng panggil-panggil terus saat niki alhamdulillah pun panggil Gus. Ya Allah, lha nyapa kok pengen cetak aku? Wong-wong sing beli roh aku e waleh. Nyapa? Malah barokah panjenengan Gus. Masya Allah. Sing akeh barokah Mas kula niki lho. Nes kula. Masku sing haji. Aku kene ngefani Happy Asmara. <laughs> eh, nyapo? Kok pengen rene nyapo? Alasanmu nyapo? Mosok kuwi tok. Lah roh aku kok ngendi? Saking pertama YouTube gue. Heeh. Terus kula mirengaken kok eh eco ngoten lho. Enake piye? sih kok demeni apa? boh kok pangan. Ora ora, guyon-guyon. Piye piye? Sing kok seneng piye? Yo panjenengan sering nopo Ber rukun ngalih masyarakat ngono Gus. Maksudnya mboten masyarakat. Mboten nganu. Wah, membaur arep cacah ngene iki to. Gitu? Nggih. Lho, iki pancen bolo ku lho, untuk jamaah iki. Iki kanca cacah iki, keluarga. Kita anggap keluarga kabeh. Jadi termasuk awakmu kok rutinan ini tak anggap keluarga. Edi ini belajar bareng-bareng iya toh. Daripada Edi aneh-aneh, malam Selasa Edi malah ngolor kabel, malam Jumat daripada Edi malah mendem, iya toh? Mending ngopi ya ning kene, ngono ya. Wis, ya sangoni. Piro sampean sangune? si loro, telu, papat, limo, Mangatus, enek happy asmara. Sarung, weh enek pasar muji barang lho. Biasane ngeten iki nyangoni cacah 50 e bar brabak. <laughs> Alhamdulillah tak lebokne jero ya duite. Sarunge kok nggih apa iki, Damel ngaos. deh. Iya, damel jalan-jalan. Insya Allah sakit pergi malih. Poh, pengen murene nih. Iya. Pirang jam kini Banyuwangi? Iya, nopo cepet deh delapan jam, gue. Ada toko Banyuwangi nih, kini mek klesetan yang kosong ini perasaan ubi. Iya, remen gue kan sarang kali rencang-rencang ngaos. Iya, kok iso lingguh kini, kene mungkin nih kini jam biro. Jam sekawan mau. Nih lo, Pak Kapolres. Jadi ingin tempat di depan biar bisa lihat di sini. Mereka antri jam 4. Kamu maghriban di mana? Teng tempat mriki, Gus. Jadi sholat maghribnya di tempat itu. Ini penuh. Jadi itu setiap hari Senin. Ini tadi ada kisi-kisi Mbak Happy mau ke sini tambah bludak lagi. Biasanya juga seperti itu Mbak Happy. Jadi niki salate budhe teng mriki teng ninggil kloso niki alhamdulillah. Tapi manut-manut to cah ya. Ojo nglanggar peraturan polisi ngisini sini Engko mah nglanggar ketilang uang ngono, kula ST tolol. Oh, kena narkoba ngono malah ngaku jamaahku beh. Aja ngono sini klub. Isin Jadi Dadi muadzin ngono lho, omong kenal aku Pun ngatene, Ham turu wae sik. Eh, matur suwun ya. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak selak dalu iki awane ra penak. Sik Bu Juwariah kemang pengen alamatnya anak soleh. Nah, ini yang diidola dan yang diidola anak-anak sekarang alamatnya anak soleh. Tapi karena jamaah saya ini ya ini mayoritas garangan, akhirnya diberi kreasi ganjel tol.